الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويفضل ويألو حمد الحامدين حمدا يوافي نعامه ويكافئ مزيد ونكون به من الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها في سمت عباده الصالحين وحزبه المفلحين الفائزين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا يهزنون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله سراج الدين وكوكب اليقين إنسان عين الكل الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين وجعله أكرم السابقين واللاهكين وأول الشافعين والمشفعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين وعلى آله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهتدين وهما في الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله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 Dari atas mimbar ini seperti biasanya dan menjadi kewajiban bagi setiap hari Jumat untuk menyampaikannya. Saya berpesan dan berseru kepada diri saya pada khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk senantiasa selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, kita akan tergolong dalam golongan orang-orang berbahagia di dunia hingga akhirat nanti. Semoga kita semua yang hadir dan semua saudara kita kaum muslimin dijadikan oleh Allah SWT sebagai Ya Rabbal Alamin. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan yang dikatakan oleh Habibana Ali bin Muhammad Ahabsi Sahibul Maulid sebagai bulan musim kebaikan, musim rahmat, musim berkah, musim dibagikannya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini telah dilahirkan seorang manusia termulia, seorang manusia yang paling utama, seorang manusia yang paling baik budi pekertinya, dan seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT di antara hamba-hambanya. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad. Dialah Nabi kita Muhammad. Dan dialah satu-satunya yang punya syafaatul utma pada hari kiamat. Sehingga diriwayatkan jika para salafuna saleh radhiyallahu anhum akan masuki bulan Rabiul Awal, maka mereka sangat bersukaria. Hampir tiap hari pada bulan tersebut mereka membaca maulid, serta mereka mengisi waktu-waktunya dengan membaca kisah hidup sejarah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk mereka merenungi, untuk mereka pelajari, dan kemudian untuk mereka teladani akhlak-akhlak beliau dalam keseharian mereka. Sehingga berapa banyak di antara mereka setelah terlepas daripada bulan Ramadan yang mulia, bertambah pesat kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bertambah keberkahan hidup dan harta dan mereka mendapatkan arti dari kehidupan ini yang sebenarnya. Semua itu karena bertambahnya cinta mereka kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti juga bertambah keimanan mereka kepada Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak mungkin terlepas daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka akan bertambah pula tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain faqala umar la anta ya rasulullah ahabbu ilayya minan nasi ajmain illa min nafsi allati baina jambai faqala sallallahu alaihi wasallam la ya umar laysa hakadha sya'nul mu'min والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه فسكت عمر وتعطى رأسه ثم قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من الناس أجمعين ومن النفس من, من نفس التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر yang artinya Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Sehingga aku lebih dicintainya melebihi kedua orang tuanya. Melebihi anak-anaknya. Dan melebihi dari cintanya kepada semua manusia. Maka berkata Umar, Ya Rasulullah, Demi Allah aku mencintaimu melebihi dari semua orang. Kecuali dari nyawaku yang ada di antara dua bahuku. Maka Rasulullah SAW menjawab, Wahai Umar, bukan begitu seharusnya sifat dari seorang mukmin yang sejati. Demi Allah, tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga mendapatiku, lebih dicintainya, melebihi dari semua orang, bahkan dari nyawanya sendiri yang ada di antara dua bahunya. Maka diamlah Umar sejenak dan tertunduk kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku mendapatimu, lebih aku cintai, melebihi dari semua orang, bahkan melebihi dari nyawaku sendiri. Maka saat itulah Rasulullah SAW menjawab, barulah sekarang sempurna keimananmu wahai Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita belajar dari anak didik Nabi Muhammad saw yaitu para sahabatnya yang mulia. Yang mana karena besar kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sehingga mereka menjadi manusia-manusia paling mulia setelah Nabi kita Muhammad saw di antara umat ini. Kita lihat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah Nabi yang pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai rafiki fil jannah yang telah mengorbankan hartanya, nyawanya maupun hidupnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di mana diceritakan dalam sejarah Nabi hampir tidak terdapatkan Nabi Muhammad SAW di suatu tempat kecuali di sampingnya selalu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam segala keadaan dan tempat, dalam segala keadaan suka maupun duka. Sehingga pernah suatu waktu ketika beliau harus berpisah dari Nabi kita Muhammad untuk pulang ke rumahnya guna sekedar untuk mengganjal perutnya ketika beliau berada di depan hidangan bersama keluarganya tatkala akan memasukkan suapan makanan ke dalam mulutnya tiba-tiba teringat wajah Nabi olehnya sehingga dia kembalikan suapan itu di atas piringnya kemudian beliau bergegas menuju tempat Nabi SAW sehingga tatkala bertemu dengan Nabi Nabi berkata kepadanya wahai Abu Bakar Baru saja engkau tinggalkan diriku, engkau kini sudah kembali kepadaku. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, benar ya Rasulullah. Sebenarnya aku pulang ke rumah untuk mengisi perutku. Akan tetapi tatkala aku memasukkan suapan ke mulutku, aku teringat wajahmu yang mulia, maka aku bergegas bertemu denganmu. Dan seandainya aku akhirkan dengan aku habiskan makananku ini, maka aku niscaya akan menjadi orang gila karena kerinduanku terhadapmu ya Rasul. Begitulah keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana keadaan beliau setelah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh istri-istri beliau hampir setiap malam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengangkat kepalanya dari bantalnya kecuali bantal itu penuh dengan cucuran air mata karena kerinduan beliau untuk berjumpa kembali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan pula bahwa hampir setiap malam setelah beliau melaksanakan sholat malam seperti biasanya, beliau membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya dan memegangi kedua lutut tersebut sambil menangis terseduh-seduh dan berkata alangkah rindunya diriku untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad. Dan begitulah keadaannya hingga datang waktu azan subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita belajar juga kepada Sayyidina Bilal bin Rabah salah satu muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semenjak Nabi SAW meninggal dunia, maka semenjak itu pula beliau menolak untuk mengamandangkan azan. Karena selalu teringat dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Dan kerinduannya tersebut telah menjadikannya tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sehingga datanglah beliau kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berpamitan kepada beliau guna meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah menuju Syam. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepadanya, engkau akan meninggalkan kota tempat jasad Nabi berada. Kota yang penuh dengan kenangan-kenangan manis dan indah denganmu bersama beliau. Maka Sayyidina Bilal menjawab, justru karena itulah aku ingin meninggalkan kota Madinah. Di sini aku tidak bisa bekerja. Di sini aku tidak bisa mencari nafkah dan memberi makan keluarga. Bagaimana aku bisa melakukannya? Setiap kali aku menunggang kuda, aku merasa bersamanya. Setiap aku berada jam rumah ataupun di luar rumah, aku selalu merasa bersamanya. Setiap kali aku makan ataupun minum, aku terbayang wajahnya sehingga aku tidak jadi memakan atau meminumnya dan badanku menjadi kurus serta keluargaku menjadi lapar. Maka izinkanlah aku untuk keluar dari kota Madinah ini wahai Abu, Abu wahai Abu Bakar. Maka kemudian dengan alasan tersebut Sina Abu Bakar mengizinkannya untuk pergi dari kota Madinah. Dan setelah satu tahun Beliau berada di Syam, beliau bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepadanya, "Ada apa gerangan de denganmu wahai Bilal? Tidakkah sudah waktunya engkau berziarah kepadaku?" Dan setelah bangun dari tidurnya, beliau perintahkan istrinya untuk menyiapkan bekalnya menuju kota Madinah sesampainya beliau di kota Madinah, beliau jatuhkan dirinya di atas pusara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memeluknya dan menciumnya. Beliau berkata betapa rindunya diriku kepadamu wahai Rasul. Sambil menangis sedu sedu. Tidak lama kemudian tersebarlah berita kedatangan Bilal. Maka datanglah sahabat-sahabat Nabi guna menyambutnya. Di antara mereka sahabat Abu Bakar sahabat Umar, sahabat Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah serta pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Mereka meminta kepada sahabat Bilal untuk memandangkan azan. Akan tetapi beliau tetap menolaknya. Saya berkata setelah meninggalnya Nabi, aku tidak mengumandangkan azan lagi. Sehingga datanglah kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan wal Husain. Mereka berdua berkata kepadanya Wahid Bilal, kumandangkanlah azan untuk kami sebagaimana engkau mengumandangkan azan untuk datuk kami Muhammad maka saya bilang menjawab perkataan mereka berdua kalau kalian berdua yang memintaku aku untuk memandangkan azan maka aku tidak dapat menolaknya karena kalian berdua adalah orang yang paling dicintainya selalu teringat olehku bagaimana kalian berdua selalu menaiki punggung Nabi ketika beliau sedang sholat dan Nabi memanjangkan sujudnya supaya kalian senang bermain di atas punggungnya Teringat selalu olehku berapa kali mulut kalian selalu dicium oleh Nabi Muhammad SAW sehingga apa yang aku katakan kepada beliau jika berjumpa nanti jika aku menolak permintaan kalian berdua maka mulailah sahabat Bilal mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan tatkala dikumandangkan kalimat-kalimat azan tersebut yang sudah lama mereka tidak mendengarnya kembali setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka berduyun-duyun keluar dari rumah mereka masing-masing baik laki-laki maupun perempuan anak muda maupun orang tua serta para budak mereka berhamburan menuju ke masjid sambil meneteskan air mata karena keriduan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tiada yang begitu lama mereka rindukan Mereka berkata, apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Semuanya meneteskan air mata, semuanya menangis, semuanya sedih karena teringat oleh mereka nabinya yang telah tiada. Sedangkan sahabat Bilal ketika mengucapkan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, beliau tidak sanggup lagi meneruskan azannya, bahkan kemudian beliau pingsan. Imam Hasan basri berkata, tidak pernah terjadi tangisan yang merata saat teror kota Madinah. Kecuali tiga kali. Yang pertama ketika Nabi SAW wafat. Yang kedua ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan pertama kali setelah meninggalkan kota Madinah. Sedangkan yang ketiga. Ketika rumah-rumah Nabi yang ada di samping Masjid Nabawi. Dibongkar untuk perluasan masjid. Maka saat itu semua kaum muslimin berkumpul, menangis dan sedih karena menyaksikan rumah-rumah Nabi tempat turunnya wahyu tempat beliau bersama keluarganya, tempat beliau menemui para tamunya dibongkar oleh kaum muslimin pada saat itu. Sehingga aku berharap pada saat itu jika rumah-rumah Nabi tersebut tidak dibongkarnya. Supaya umatnya yang hidup di waktu mendatang tahu bagaimanalah, bagaimanakah sederhananya rumah-rumah Nabi SAW. Demi Allah, kata Imam Hasan al-Basri, sempat aku memasuki rumah-rumah tersebut. Ketika aku angkat tanganku ke atas, maka tanganku bisa menggapai atap rumah daripada Nabi SAW. sangking pendeknya rumah dan kecilnya rumah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Nabi. Mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mencintai beliau. Bagaimana tidak sepatutnya untuk kita mencintainya. Karena beliau lah yang paling berjasa kepada kita setelah Allah. Beliau lah yang paling berjasa dengan keislaman kita. Beliau lah yang paling berjasa dengan kehidupan kita maupun di akhirat nanti gelap. Dan marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah telah sebanding Apakah sudah sebanding cinta kita kepada Nabi dengan cinta beliau kepada kita sebagai umatnya? Beliau lah yang ketika sekalipun mau datang kepadanya terlihat sedih. Sehingga Jibril berkata kepadanya, Ya Rasul kenapa engkau terlihat sedih wahai Muhammad? Maka beliau menjawab bagaimana aku tidak sedih. Karena aku belum mendapatkan kabar gembira sebelum aku meninggalkan dunia ini. Maka Jibril berkata wahai Muhammad. Sekarang Allah sedang memerintahkan semua malaikat dan semua bidadari berdiri untuk menyambut rohmu. Dan Allah SWT telah memerintahkan semua pintu surga dibuka untuk menyambut kedatangan rohmu. Maka Nabi SAW berkata, kalau bukan itu yang aku maksud. Agar tapi yang berkaitan dengan umatku. Maka malaikat Jibril berkata, Wahai Muhammad, Allah telah mengharapkan atas semua umat untuk memasuki surga sebelum umat memasukinya lebih dahulu. Barulah kemudian Nabi SAW tampak ceria dan tersenyum karenanya. Beliaulah yang kata-kata terakhir diucapkan ketika meninggal dunia yang fana ini adalah ummati ummati ummatku ummatku ya Allah beliaulah yang pernah bersabda juga demi Allah aku lebih mencintai kalian umatku melebihi cinta orang tua kalian kepada kalian bahkan melebihi dari cinta kalian sendiri kepada diri kalian beliaulah pula yang pernah bersabda laula Yusaku. Lau yusaku ahadukum bisaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi galbi. Jika salah satu di antara kalian terkena duri pada kakinya, demi Allah aku akan merasakan pula sakitnya di dalam hatiku. Beliau pula yang pernah meminta kepada Allah untuk mewakili semua umatnya ketika dihisab amal-amal mereka. Maka Allah berkata kepadanya, mengapa wahai Muhammad kau minta hal itu? Maka Nabi SAW menjawab, aku tidak mau satupun daripada umatku merasa malu karena amal buruknya tampak kepada umat-umat yang lain. Dan beliaulah yang ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda maka beliau berkata demi Allah ya Rabb aku tidak rela satupun daripada umatku berada dalam neraka jawabannya jawabannya adalah sungguh dan sungguh serta sungguh tidak sebanding cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cinta Nabi kepada umatnya. Apalah yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita sumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Sudah tundukkah kita kepada ulama sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad? Sudah cintakah kita kepada zuriyah Nabi Muhammad sebagai tanda cinta kepadanya? Oleh karena itu para hadirin, Marilah kita didik anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana hal itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang berbunyi adibu auladakum ala salati hisal ala tilawatil quran wala hubbi nabiyikum wala hubbi ali baiti nabiyikum yang artinya didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Al-Qur'an untuk mencintai nabi mereka dan untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Akhirnya marilah kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad. Kita ajari anak-anak kita untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad, siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, siapa istri-istrinya, bagaimanakah ahlaknya, bagaimanakah perjuangannya, dan apa saja ajarannya. Dengan harapan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat yang diakuinya, sebagai umat yang digolongkan dalam golongannya, sebagai umat yang berada di bawah benderanya kelak, sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya, sebagai umat yang mendapatkan minuman dari telaga kausarnya, sebagai umat yang dapat melewati sirah secepat kilat, dan sebagai umat yang kau masukkan kami semua ya Allah dalam surga berada dekat bersama surganya.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 mencintai keluarga kami sana family kami harta benda kami melebihi daripada mencintaimu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan urusan dunia kami daripada urusan akhirat tapi kami yang kami mohon kepadamu ya Allah Kami berdoa kepadamu ya Allah. Engkaulah yang merintahkan kami untuk berdoa. Dan engkaulah yang menjanjikan terkabulnya doa-doa kami. Maka ya Allah rubahlah keadaan kami semua. Penuhilah hati kami masing-masing dengan keimanan kepadamu. Serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami tergolong dalam golongan Nabi Muhammad. Di padang masa bersama Nabi Muhammad.